Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'a bihi al-bisharatu al-kabira 'indana tasnifu sayyidina al-habib Abdullah al-Haddad fa innahu ma sannafa kutubahu washtaghala bidhalika fi 'umrihi alladhi huwa 'azzu 'alayhi min ad-durari wal yawaqit illa wa huwa ra'a shay'an min al-waqt insyaallah asallahu yuwaffiq li nashri kutubihi wa da'watihi li'annaha ma'at tahtaj ila syekh بغت إلا قراءة وعمل ونقول إن في وقتنا هذا قد استقوت فيه العقيدة وعظم شأنه لأن قد بعدت شمسه ومال الذي يغزز وإلا فقد كان في وقته ناس ما يعرفونه وهم بتريم كما حكي أن محمد لعجم يقصد عند رجل حظاي إذا جاء إلى تريم ففي بعض الأوقات جاء إلى عنده وقال أسرئوا بالقهوة بأن ندرك صلاة الظهر مع الحبيب عبد الله فقال له الرجل أنتم يا آل علوى لكم عقيدة في الحبيب يقولون إنه أعمى هو سرق وقال له محمد المذكور كيف وأنت ما تعرفه لا يجمعني مجلس واياك البشارة الكبيرة عندنا Al-Kabira كبر satu kabar baik kabar yang besar keberuntungan yang besar, kabar gembira bagi kita tasnif Sayyidina habib Abdullah Al-Haddad, karangan Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Fa innahu ma sannaf kutubah, maka sesungguhnya beliau Abu Haddad itu tidak mengarang kitab-kitabnya wasyaghal bidzalika fi umrih dan sibuk di dalam mengarang itu dalam umurnya. Alladhi huwa azzu alaih ad durar wal yawakid, padahal umur beliau itu az alaih lebih berharga bagi beliau daripada ad duror permata-permata waliyawagi dan yakut-yakut. Kenapa beliau masih menggunakan umur yang begitu berharga bagi beliau untuk mengarang illa wahwara asyai'an fil wagat. karena beliau melihat ada sesuatu ada di zaman ini yang harus dipenuhi hmm, untuk memberikan manfaat insyaallah. Hah? Karena pentingnya untuk menulis itu. Beliau bisa menggunakan waktunya untuk beribadah, untuk berzikir, untuk amal-amal yang luar biasa. Tapi masih meluangkan untuk mengarang. Itu karena memang sangat dibentingkan itu. Karangan tadi itu di zaman ini sangat dibentingkan. Ya. Asallahu yuwaffiq semoga Allah memberikan taufik untuk bisa menyebarkan kitab-kitab beliau wa dakwati dan dakwah beliau. Li'annaha ma'atah tahtaj ila syekh. Karena kitab Abdullah Haddad ini tidak perlu guru lagi kalau orang baca. Gamblang semuanya jelas. Ilmu-ilmu jelimet itu sudah ada. Ya. Baghat illa qira'ah wa amal. Yang diperlukan kitab ini adalah kamu baca dan amalkan. Bas. Eh. Tidak ada yang rumit. Memang beliau Abdul Haddad ini Allah ciptakan di akhir zaman rahmah bagi manusia ini. Al-Haqiqah beliau itu patutnya sih hidup zamannya sahabat. Kalau dilihat segi amalnya, segi ilmunya, segi akhlaknya, enggak patut ada di akhir zaman. Mulai kecil beliau tadi itu memang pilihan dan mendapatkan ujian yang luar biasa. Haddad ini eh, waktu kecil pernah malam hari nggak tidur nangis terus sampai pagi nangis terus akhirnya waktu mau dimandikan eh, apa itu gedongannya itu dibuka yang membulat eh, yang apa yang membalut eh, si apa si bayi itu dibuka nggak taunya ada ular yang menggigit di situ jadi mulai kecil beliau ini sudah dapat ujian luar biasa. Selama semalam digigit ular dia. Nah. Kemudian terus demikian sampai umur eh, tiga 3 tahun atau empat tahun, hadir empat tahun, beliau kena cacar. Dikatakan tidak boleh kena air cacar itu, cacar berat sama dok, pengobatan saat itu tidak boleh kena minyak. Kalau kalau anu semakin parah itu. Dia punya khol apa saudara ibu ya paman dari ibu itu ada jadab majdub itu. Ibunya khawatir sama itu dok. Ibunya Abdul Haddad ini. Ini kalau ketemu didusi temen ini anak ini. Eh? Dijaga sama ibunya jangan sampai kena pamannya ini. Tapi ibunya harus keluar. Untuk mencari rezeki. Kalau nggak salah abahnya meninggal waktu beliau masih kecil. Yatim beliau. Jadi kalau keluar rumah digembok rumahnya. Takut dimasuki sama pamannya ini. Saudara ibunya ini. Satu saat kelupaan tidak digembok, melebu, masuk si Khalil. Dilihat, oh Abdullah sini, kau itu harus pakai minyak, minyak biar wangi. Digerobot sama minyak. Benar semakin parah sampai masuk ke mata dan buta beliau. Umur 4 tahun. Nangis ibunya. Kelas. Dia berharap anak ini jadi ulama besar gitu. Nangis ibunya. Sampai akhirnya pamannya mintakan jangan susah kamu. Jangan susah. Ini anak akan menjadi bakal masa depannya orang besar, panutan umat. kun huh? Eh, lahu sya'nun azim. Ya Akhirnya begitulah Abu Haddad Allah berikan memang Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan matanya melihat yang dohir tapi Allah bukakan mata hati. Subhanallah. Allah berikan kecerdasan yang luar biasa dengan mendengar apal. Dengan mendengar apal. Ya. Allah Haddad. Ketika beliau belajar, masih belajar, berangkat ke madrasah sambil tidak kelihatan. Belajar dari situ, pulang, tidak langsung ke rumah, masuk khulwah. Tidak keluar kecuali setelah melaksanakan 100 rokaat sunnah. Ada riwayat 200 rokaat sunnah. Itu mulai kecil sampai tua begitu. Nah masuk ke tempat khulwahnya. Itu khulwahnya Allah Haddad itu bukan kamar AC. Regodok ini. Satu badan tok. Inti goyang ke kanan, kena tembok, goyang ke kiri, kena tembok, inti jinjit, kena atas. Tempat untuk sholat Tempat untuk sholat, hanya sholat. Di situ dia sholat, dia sholat, dia sholat. Berapa ratus ribu rokaat ada di situ beliau. Kalau dikalikan seratus rokaat kali setahun berapa? Hah? Tiga ribu tiga puluh enam ribu. Iya, tiga puluh enam ribu rokaat setahun. Sepuluh tahun. Tolong ngatur sudah ibu rokaat. 20 tahun. Jutaan rokaat. Beliau sholat ada di situ. Hmm, anda bisa bayangkan itu beliau. Karena itu Allah berikan ilmu laduni benar ini. Empat tahun beliau buta tapi bagaimana irsyad bimbingan beliau yang tertera dalam kitabnya. Sampai dikatakan kalau seandainya Imam Ghazali itu hidup ada di zaman zaman beliau, Imam Ghazali juga menukil daripada yang diterangkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Luar biasa. Ya. Nah itu katakan beliau ini punya waktu yang sangat berharga, tapi masih menyempatkan untuk ngarang. Masih menyempatkan untuk mengarang kitab. Ini kenapa? Karena memang sudah beliau menyaksikan harus ada. Harus ada. Dan kitab Al-Haddad ini stabil, normal. Ada kitabnya para aulia itu, wah nggak bisa difahami kecuali orang-orang yang kelas atas. Tapi Al-Haddad ini hatta orang awam paham. Yang diperlukan inti baca, ini amalkan bas. Jangan banyak mikir sudah. Dijamin kebenarannya. Tidak ada yang keluar daripada yang melencar sedikit pun. Hmm? Radiyallahu anhu nafa'ana bi fidarin amin.